wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memujinya atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah kenikmatan taufik dan juga hidayah kepada Islam dan juga jalan yang lurus. Kemudian juga kenikmatan yang begitu banyak di antaranya kita diberikan kesempatan oleh Allah Swt untuk berziarah ke kota Rasulullah SAW ini dan solat di masjid Rasulullah SAW yang beliau SAW mengabarkan man dakhala masjid hada lam ya'tihi khairin yata'allamuh aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil Mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang memasuki masjidku ini Yaitu Masjid Nabawi Kata Rasulullah SAW Dia tidak datang Kecuali untuk mempelajari sebuah kebaikan Atau mengajarkan sebuah kebaikan Maka dia seperti orang yang berjihad Di jalan Allah taala kedudukan dia seperti kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah Swt. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang tata cara ibadah umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian umrah secara bahasa adalah ziarah yaitu berkunjung. Adapun umrah secara istilah agama kita adalah berkunjung ke Ka'bah Al-Musharrafah ke Baitullah dengan tujuan untuk tawaf kemudian sa'i antara antara Safa dengan Marwah. Ini adalah pengertian umrah secara bahasa maupun istilah agama kita. Dan umrah ini adalah ibadah yang agung dan memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya bahwasanya umrah ini apabila dilakukan berulang kali maka antara umrah ke umrah berikutnya ini adalah penebus dosa. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma." Umrah ke umrah berikutnya adalah kafarah, adalah penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya umroh ke umroh berikutnya adalah penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ibadah umroh dan juga keutamaan orang yang mengulang umroh. Bahwasanya umroh ke umroh berikutnya ini adalah penebus dosa. Dan ini adalah rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di mana terkadang seorang muslim maupun muslimah lalai untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain yaitu menjadikan sebagian amal soleh ini sebagai penebus dosa yang dia lakukan. Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan eh, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya beberapa amal soleh ini bisa menjadi penembus dosa seseorang. Di antaranya adalah umroh, kemudian juga solawat e, lima waktu, ini juga menjadi penembus dosa. Dan yang dimaksud dengan dosa yang tersebut di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang bisa dihapus dengan amal soleh adalah dosa-dosa kecil Adapun dosa-dosa besar maka tidak bisa terhapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Swt. Dosa-dosa besar ini terhapus dengan bertaubat kepada Allah Swt. Jadi yang dimaksud dengan dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amal soleh adalah dosa-dosa yang kecil. Apa hukum melaksanakan umroh? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dan yang dikuatkan oleh sebagian guru-guru kami yang ada di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya umrah apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya maka hukumnya wajib dilakukan sekali di dalam seumur hidup dan dilakukan dengan segera. Ini adalah pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama bahwasanya umrah ini wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi siapa? Bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Dalilnya diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha, Ya Rasulullah, hal alan nisa'i jihadun. Ya Rasulullah, apakah seorang wanita atau para wanita wajib untuk melakukan jihad? Yaitu berperang fi sabillillah? beliau mengatakan alaihinna jihadun la qitala fih. Ya, wajib bagi mereka untuk berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Artinya tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajj wal umrah yaitu ibadah haji dan juga umrah. Beliau mengatakan alaihinna jihadun. Wajib bagi mereka untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah menunjukkan bahwasanya umrah ini hukumnya wajib. Karena beliau mengatakan alaihin wajib bagi mereka. Apabila ini wajib bagi seorang wanita, maka tentunya lebih berhak untuk diwajibkan kepada laki-laki. Karena laki-laki mereka lebih memiliki kemampuan daripada seorang wanita. Apabila umrah diwajibkan bagi seorang wanita yang terpenuhi syarat wajibnya, maka tentunya bagi laki-laki ini lebih berhak untuk diwajibkan. Jadi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat di antara pendapat para ulama bahwasanya umrah ini wajib dilakukan sekali seumur hidup dengan segera apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Syarat-syarat wajib umrah ini jumlahnya ada lima. Yang apabila lima syarat ini terpenuhi pada diri seseorang baik seorang muslim maupun muslimah maka dia wajib segera untuk melakukan umrah yang pertama adalah muslim Orang yang kafir maka tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah umrah Sampai dia bersahadat dan masuk ke dalam agama Islam Meskipun dia memiliki syarat-syarat wajib yang lain Dan orang yang kafir apabila dia melakukan umrah maka umrah yang dia lakukan tidak sah. Karena di antara syarat sahnya ibadah seseorang adalah dia masuk Islam. Syarat yang pertama adalah muslim. Kemudian yang kedua adalah berakal. Syarat wajib untuk umrah adalah berakal. Orang yang tidak berakal seperti orang yang gila, maka dia tidak wajib untuk melakukan ibadah umrah. Meskipun dia orang Islam Meskipun dia punya kemampuan Tapi kalau dia tidak memiliki akal Maka dia tidak wajib untuk melakukan ibadah umrah Sampai dia kembali akalnya Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu an thalath Pena itu diangkat dari tiga golongan Di antaranya adalah anil majnun Hatta ya'qil Diangkat pena itu dari orang yang gila Sampai dia berakal kembali Apabila seorang yang gila melakukan umrah Maka umrahnya ini tidak sah Karena termasuk syarat sahnya umrah Ini adalah seseorang tersebut dalam keadaan berakal Kemudian syarat wajib yang ketiga Adalah sudah balik Sudah dewasa Seorang anak kecil Maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan umrah tapi kalau dia melakukan umrah ketika dia belum dewasa, maka umrahnya sah. Umrahnya sah. Dan dia masih berkewajiban untuk melakukan umrah kembali apabila sudah dewasa. Kapan? Ketika sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Seorang anak kecil dia tidak wajib untuk umrah, tapi kalau dia melakukan umrah, umrahnya sah. Dan nanti kalau dia sudah dewasa dan terpenuhi syarat wajibnya, maka dia masih berkewajiban lagi untuk melakukan ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma sabiyyin hajja bihi ahluhu sabiyyan thumma adraka fa alaihi hajjatu rajul." Kata beliau SAW, siapa saja anak kecil yang dihajikan oleh keluarganya. Kemudian dia dewasa, maka dia wajib untuk melakukan haji seorang laki-laki. Artinya dia masih berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Karena dia melakukan hajinya sebelum dia dewasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang anak yang belum dewasa sah dia melakukan umrah, tetapi ketika dia sudah dewasa dan sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya, maka dia wajib untuk melakukan umrah kembali. Dan ciri-ciri kedewasaan ini ada tiga yang pertama Seorang anak sudah berumur 15 tahun Apabila sudah berumur 15 tahun Maka dia sudah dewasa Atau yang kedua Ciri-cirinya adalah Sudah keluar air mani Baik dalam keadaan bangun Maupun dalam keadaan tidur Apabila sudah keluar air mani Maka dia sudah dewasa Meskipun belum berumur 15 tahun Kemudian yang ketiga, di antara ciri kedewasaan adalah keluarnya rambut kemaluan. Meskipun dia belum keluar air mani atau belum berumur 15 tahun, tapi kalau sudah keluar rambut kemaluan, maka berarti dia sudah dewasa. Sudah dibebani seperti dibebani orang lain yang sudah dewasa. Wajib untuk melakukan sholat lima waktu dan lain-lain. Adapun untuk wanita maka ditambah ciri yang keempat yaitu sudah haid. Seorang wanita apabila sudah haid meskipun belum berumur 15 tahun. Meskipun belum keluar air mani, meskipun belum keluar rambut kemaluan tapi kalau sudah haid maka dia sudah dewasa. Ini adalah ciri-ciri kedewasaan. Kemudian yang keempat di antara syarat wajib umrah adalah dia merdeka Artinya bukan sebagai seorang hamba sahaya Seorang budak Seorang hamba sahaya atau seorang budak Maka dia tidak wajib untuk melakukan umroh. Dan apabila dia melakukan umroh, Ketika dia sebagai seorang budak atau hamba sahaya Kemudian dia dimerdekakan Artinya dibebaskan oleh majikannya Maka dia masih berkewajiban untuk umroh apabila terpenuhi syarat wajibnya. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma abdin hajja ahluhu thumma u'tiqa fa'alayil hajj. Kata beliau SAW, siapa saja seorang hamba sahaya, baik laki-laki maupun wanita, yang dihajikan oleh keluarganya, kemudian dia dimerdekakan, dibebaskan, maka dia wajib untuk melakukan haji kembali. Kapan? ketika dia sudah terpenuhi syarat wajibnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang sahnya seorang budak yang melakukan umrah meskipun tidak wajib bagi dirinya. Tapi ketika dia sudah dimerdekakan dan sudah bebas menjadi seorang yang merdeka, maka dia wajib untuk melakukan umrah kembali apabila terpenuhi syarat wajibnya. Kemudian yang kelima adalah memiliki kemampuan. Al-Qudrah, memiliki kemampuan. Dan dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan harta dan juga kemampuan fisik. Seorang yang memiliki fisik yang bagus tetapi dia tidak memiliki harta, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan umrah. Tidak diwajibkan untuk melakukan umrah. Allah SWT mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah lah kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang bisa menuju ke sana. Dan yang dimaksud dengan mampu ke sana ini adalah apabila mampu hartanya dan juga mampu fisiknya. Orang yang memiliki fisik yang kuat tetapi tidak memiliki harta maka dia tidak wajib kalau dia memaksa dirinya Artinya dia tidak punya uang Tetapi dia memaksa ke sini Maka umrah yang dia lakukan sah Seorang yang memiliki fisik yang kuat Tetapi pada asalnya dia tidak memiliki uang Kemudian memaksa dirinya untuk datang ke sini Dengan berbagai cara Maka umrah yang dia lakukan sah Tetapi sebenarnya tidak wajib bagi dirinya Orang yang memiliki harta Akan tetapi dia tidak memiliki fisik yang kuat seperti misalnya orang yang sudah tua rentah dan tidak mungkin lagi bisa bepergian jauh. Apalagi datang ke kota Mekah. Atau orang yang sakit dan sakitnya parah dan tidak diharapkan kesembuhannya menurut dokter yang terpercaya. Maka dalam keadaan seperti ini dia wajib untuk mewakilkan kepada orang lain. Orang yang memiliki harta cukup tetapi secara fisik dia sudah tidak mungkin datang ke sini lagi Mungkin karena sudah terlalu tua Atau yang kedua karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Menurut dokter yang terpercaya Dalam keadaan seperti ini dia mewakilkan kepada orang lain Dengan cara-cara yang sudah disebutkan oleh para ulama Di antaranya yang mengumrahkan harus sudah pernah umrah terlebih dahulu Maka dia mewakilkan kepada orang lain Termasuk di antara syarat mampu ini bagi seorang wanita adalah memiliki mahram. Di antara atau termasuk syarat mampu bagi seorang wanita adalah memiliki mahram, yaitu orang-orang yang haram untuk menikahinya. Di antaranya adalah bapaknya, saudara laki-lakinya, baik adik maupun kakak pamannya, kakeknya atau saudara sepersusuan atau menantu laki-laki atau mertua laki-laki termasuk juga suaminya ini termasuk mahram jadi termasuk syarat kemampuan bagi seorang wanita adalah memiliki mahram seorang wanita yang tidak memiliki mahram maka dia mendapatkan udur Artinya dia tidak wajib untuk melakukan umrah Meskipun dia mampu Secara harta Secara fisik juga dia mampu Dan dia merdeka Berakal Balik Semuanya terpenuhi Tetapi tidak terpenuhi mahramnya Artinya dia tidak memiliki mahram Maka dalam keadaan seperti ini Seorang wanita muslimah mendapatkan udur Seandainya dia tidak umrah Maka dia tidak berdosa Karena apa? Karena dia tidak mampu tidak memiliki mahram. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "La tusafirul mar'atu illa maadi mahram." Tidak boleh seorang wanita safar bepergian yang jauh kecuali bersama mahramnya. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ketika mendengar hadis ini. Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisi kada wa kada wa mraati turidul hajj. Ya Rasulullah, aku ingin pergi berjihad bersama pasukan ini dan itu. Dan istriku ingin melakukan ibadah haji. Artinya mana yang aku pilih? Berjihad fisabilillah atau pergi bersama istriku? Maka Rasulullah SAW mengatakan Ukhruj ma'aha Hendalah engkau keluar bersamanya Artinya beliau memberikan nasihat kepada laki-laki ini untuk menemani istrinya sebagai mahram bagi istrinya di dalam melakukan ibadah ibadah haji. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam ibadah pun, entah itu ibadah haji, ibadah umrah, maka seorang wanita tidak bepergian ke sana kecuali dengan mahramnya. Karena keumuman hadis Rasulullah SAW, la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Ini umum. Entah itu bepergian untuk tujuan duniawi maupun bepergian dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Swt. Jadi seorang wanita yang tidak memiliki mahram maka tidak wajib baginya untuk melakukan ibadah umrah. Dan apabila dia memaksa dirinya untuk umrah sementara dia tidak punya mahram maka umrahnya sah secara hukum umrohnya sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi wajib-wajibnya, maka umrohnya sah. Tetapi dia berdosa karena dia telah melanggar sabda Nabi SAW yang melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa mahram. Oleh karena itu bagi yang terlanjur maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukan hal ini kembali pada masa yang akan datang. Dan kita semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Itu adalah syarat-syarat wajib umrah. Apabila seorang muslim dan juga muslimah menemukan di dalam dirinya sudah terpenuhi kelima syarat ini. Dia seorang muslim berakal, dewasa, memiliki kemampuan dan dia adalah orang yang merdeka. Maka adalah dia segera segera untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan tidak menunda-nundanya. Karena Allah SWT mengatakan fastabiqul khairat. Hendaklah kalian bersegera untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin kita sakit, mungkin kita sibuk, mungkin ada musibah Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat wajib ini Maka segera kita laksanakan dan tidak kita tunda Nah seorang muslim dan muslimah yang sudah Siap untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini Maka hendaklah dia memperhatikan tiga perkara Yang pertama adalah ikhlas karena Allah SWT Maksudnya adalah dia melakukan ibadah umrah ini Hanya mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap pahala dan keridhaan manusia. Mengharap pujian, sanjungan dari manusia bukan. Tetapi dia hanya mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin dalam keadaan mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah. Artinya bukan untuk yang lain. Hanya untuk Allah saja. Bukan mengharapkan pujian dari manusia, pendengaran dari manusia, penghormatan dari manusia. Hanya mengharapkan lillah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري taraktuhu wa Yang artinya Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu Paling tidak butuh dengan sekutu Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Amalan apa saja Salatnya, zakatnya Umrohnya asyraka fihi ma'i ghairi Tetapi dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut. Artinya dia mengharap pahala dari Allah dan juga mengharap pahala dari selain Allah SWT. Menginginkan dunia. Menginginkan pujian manusia. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkah. Maka aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Artinya apa? Allah tinggalkan dia dan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Swt. Tentunya ini adalah sebuah kerugian Kita sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit Dan tenaga dan juga waktu Kemudian karena kesalahan di dalam hati kita Seseorang tidak ikhlas di dalam beramal Akhirnya amalan tersebut sia-sia Dan tidak diterima oleh Allah SWT Oleh karena itu yang paling penting Di antara adab-adab seorang muslim Dan muslimah yang menunaikan ibadah umrah ini adalah mengikhlaskan umrah ini hanya karena Allah SWT Dan keikhlasan ini perlu dilatih Di antara cara melatih keikhlasan adalah berusaha untuk menyembunyikan amal Sebisa mungkin Selama amalan tersebut bisa kita sembunyikan dari mata manusia Meskipun dari keluarga kita yang terdekat Dari istri kita, dari anak kita Dari tetangga dan lain-lain Maka kita sembunyikan Kemudian di antara cara mendapatkan keikhlasan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan rasa ikhlas Diberikan keikhlasan Supaya jangan sampai Amalan yang kita lakukan ini ada pamrih terhadap dunia Dan betapa sedikitnya di antara kita Yang berdoa kepada Allah Meminta keikhlasan Ini jarang Orang yang meminta kepada Allah Meminta keikhlasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua boleh mengatakan Allahumma la taj'al Allahumma ja'al amali kullahu khalisan Boleh mengatakan Ya Allah Jadikanlah amalanku semuanya ikhlaskan engkau Ini adalah doa yang bagus Meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab yang kedua Yang hendaknya dimiliki oleh seorang Yang mau melakukan ibadah umrah Adalah berusaha untuk Bersungguh-sungguh untuk bisa beribadah atau melakukan ibadah umrah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya umrahnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW selama hidup beliau, beliau sudah melakukan umrah empat kali. Dan bagaimana bagaimananya, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, sudah disampaikan oleh para sahabat radhiallahu anhu. Oleh karena itu seorang muslim berusaha untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah umrah supaya umrahnya diterima oleh Allah SWT karena diantara syarat diterimanya ibadah seseorang adalah sesuainya ibadah yang dia lakukan dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan litakhudu manasikakum hendaklah kalian mengambil manasik kalian Maksudnya adalah hendaknya kalian mengambil manasik haji kalian, manasik umrah kalian dariku, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim maupun muslimah yang mau melakukan ibadah ini berusaha untuk memiliki sebuah buku yang bisa dijadikan pegangan. Dia baca, dia ulang-ulang atau dia mendengarkan kaset atau melihat video. Dan apabila ada perkara yang tidak jelas maka hendaknya segera ditanyakan ya sebelum dilakukan artinya jangan sampai e, seseorang melakukan pekerjaan kemudian setelah itu baru ditanyakan karena begitu banyak kejadian demikian orang sudah melakukan ini dan itu baru setelah itu bertanya kepada orang yang tahu sehingga yang terjadi adalah penyesalan kemudian di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh orang yang melakukan ibadah umrah ini. Yang ketiga adalah berusaha di dalam safarnya untuk memiliki akhlak yang baik. Dan perintah untuk berakhlak baik ini secara umum, baik ketika kita safar maupun ketika kita berada di daerah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik Yang pertama adalah Kita berusaha untuk Berbuat baik kepada orang lain Sesuai dengan yang kita mampu Baik Berbuat baik dengan lisan kita Dengan tangan kita Dengan uang kita Dengan ilmu yang kita miliki Bahkan dengan senyuman Maka ini adalah Perbuatan baik kepada orang lain Ini termasuk akhlak yang baik Termasuk akhlak yang baik adalah berusaha supaya tidak menyakiti orang lain. Tidak keluar dari dari diri kita sesuatu yang menyakiti orang lain. Baik dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Kemudian di antara akhlak yang baik yang ketiga adalah kita bersabar atas gangguan orang lain. Bersabar atas gangguan orang lain. Jadi kita berusaha untuk berbuat, berbuat baik dan kita berusaha untuk tidak keluar dari kita sesuatu yang menyakitkan orang lain. Kemudian yang ketiga seandainya ada orang lain yang menyakiti kita, maka kita berusaha untuk bersabar terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan akhlak yang baik. Ini hendaklah kita senantiasa camkan di dalam safar kita maupun ketika kita berada di daerah kita. Berakhlak yang baik ketika dalam keadaan safar terutama dan juga ketika kita berada di daerah kita dan di rumah kita. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya yaitu tentang amalan-amalan yang dilakukan ketika umroh. Apa yang dilakukan seseorang ketika umroh dan amalan-amalan yang dilakukan ketika umroh ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada amalan-amalan yang termasuk rukun-rukun umrah. Rukun-rukun umrah ini adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang umrah dan dia tidak memiliki ganti. Artinya harus dilakukan mau tidak mau oleh orang yang umrah. Dan ini menduduki peringkat yang paling tinggi yang dinamakan dengan rukun-rukun umrah. Kemudian yang kedua adalah kewajiban-kewajiban umrah yaitu perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang umrah akan tetapi apabila tidak dilakukan karena udur atau karena tidak ada udur maka bisa ditebus dengan yang lain ini perbedaan antara kewajiban dengan rukun kalau rukun tadi yang pertama itu wajib dilakukan dan tidak ada gantinya tapi yang kedua ini yaitu kewajiban ini wajib dilakukan seandainya ditinggalkan karena udur atau tanpa udur maka masih bisa diganti dengan tebusan. Kemudian yang ketiga adalah mustahabbat, yaitu perkara-perkara yang dianjurkan dilakukan ketika umroh. Apabila dilakukan, maka mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan, maka tidak mempengaruhi sah tidaknya umroh tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rukun-rukun umroh. Dan ini adalah amalan yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang yang melakukan ibadah umrah. Kalau tidak dia lakukan, maka umrahnya tidak sah dan tidak ada gantinya. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat atau dinamakan dengan ihram yaitu niat masuk di dalam ibadah. Ini adalah termasuk rukun Apabila seorang melakukan tawaf, sa'i dan juga yang lain Tetapi tanpa niat melakukan umrah Maka apa yang dia lakukan ini tidak ada manfaatnya Karena dia tidak memiliki niat Rasulullah SAW bersabda Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya yang namanya amalan itu adalah dengan niat Maksudnya adalah amalan yang tanpa niat Maka ini tidak diterima oleh Allah SWT dan yang dimaksud dengan niat ini adalah apa yang ada di dalam hati kita Niat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita Apabila seorang sudah tergerak di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu Maka itulah yang dinamakan dengan niat Itu yang pertama Yaitu melakukan niat Kemudian yang kedua adalah tawaf Yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali ini hukumnya juga termasuk rukun Artinya harus kita kerjakan Dan tidak ada gantinya Seandainya kita Seorang yang umrah Melakukan semua perkara kecuali tawaf Kemudian dia pulang ke Indonesia Atau ke negaranya Maka dia harus menunaikan ibadah tawaf ini Harus datang ke sini Dan harus melakukan Menyempurnakan ibadah tawaf ini Dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang Yang yang lama karena tawaf ini adalah termasuk rukun Dan tidak ada gantinya Allah SWT mengatakan Wal yattawafu bil baitil atiq Hendaklah mereka Tawaf Di sekitar rumah Allah yang kuno Yaitu Ka'bah Ini menunjukkan bahasanya Perintah orang melaksanakan tawaf Perintah bagi orang yang umrah Untuk melaksanakan tawaf Dan tawaf ini adalah termasuk Rukun di antara rukun-rukun umrah Harus kita kerjakan Kemudian yang ketiga adalah sa'i Yaitu berjalan dari Bukit Sofa Ke Marwah Ke Sofa kembali sampai tujuh kali Maka ini adalah termasuk Rukun di antara rukun-rukun umrah Menurut mayoritas ulama Rasulullah SAW bersabda Ya ayuhan nas Is'au Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum Wahai manusia Hendaklah kalian sa'i perintah dari Rasulullah SAW Tidaklah kalian sa'i Karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan bagi kalian Telah diwajibkan bagi kalian Jadi sa'i ini bukan suatu yang sunnah Tapi adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun umrah Dan ini adalah pendapat jumhur Mayoritas ulama Mereka mengatakan bahwa sa'i Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun umrah Jadi rukun-rukun umrah ada tiga yang pertama adalah ihram Yaitu niat masuk di dalam ibadah Kemudian yang kedua adalah tawaf Kemudian yang ketiga adalah sa'i Kalau kita sudah lakukan Maka berarti kita sudah melakukan amalan yang paling penting di dalam ibadah kita Di dalam ibadah umrah ini Tinggal yang kedua Yaitu kewajiban-kewajiban umrah Kewajiban-kewajiban umrah sekali lagi adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah umrah dan apabila ditinggalkan dengan uzur maupun tanpa uzur maka dia berkewajiban untuk menebusnya. Tebusannya apa? Dia harus membayar dam yaitu menyembelih kambing di Mekah yaitu di tanah haram dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Tidak boleh disembah di, di, disembelih di luar tanah haram dan tidak boleh dibagikan kepada orang-orang fakir miskin selain fakir miskin yang ada di tanah haram, yaitu yang ada di Mekah. Dan orang yang menyembelihnya atau orang yang berkewajiban untuk membayar dam tersebut tidak boleh memakan sedikit pun dari daging yang dia sembelih. Ini adalah tebusan bagi orang yang meninggalkan salah satu di antara kewajiban-kewajiban umrah. Apa itu kewajiban umrah? Ada dua Cuma dua saja Bukan tiga, bukan empat Hanya dua Yang pertama adalah niat dari mikot Niat dari mikot Mikot Ini adalah setar kita Di dalam melakukan ibadah umrah Dan mikot Ini jumlahnya ada lima Yang pertama adalah Bi'ar Ali atau Dhul Khulaifah Ini adalah mikotnya orang-orang Madinah Atau orang-orang yang melewati kota Madinah Seperti kita Ini bukan penduduk Madinah Atau bapak-bapak sekalian Ini rata-rata bukan penduduk Madinah Tetapi melewati kota Madinah Maka mikotnya Tempat startnya adalah Dhul Khulaifah Yang jaraknya kurang lebih 450 kilo dari kota Mekah di sana ada Qarnul Manazil yang letaknya kurang lebih di sebelah timur kota Mekah. Yang jaraknya sekitar 75 km. Ini adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari arah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka mikotnya dari Qarnul Manazil. Di sana ada mikot yang dinamakan dengan Zatul Irq ini adalah mikot yang letaknya kurang lebih di timur laut dari kota Mekah. Ini adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari arah Irak. Maka mikotnya adalah di Zatul Irak. Kemudian di sana ada Al-Juhfah. Ini adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari arah Syam, dari arah Yordania, Palestina, Suria maka mereka mikotnya adalah Al-Juhfah. Dan di sana ada mikot Yalamlam. Ini letaknya kurang lebih sebelah selatan dari kota Mekah dan jaraknya sekitar 90 km. 90 km dari kota Mekah ke arah selatan. Orang-orang Yaman apabila ingin menunaikan ibadah umrah maka mikot mereka dari Yalamlam. Nah untuk orang Indonesia dan, juga yang sekitarnya Apabila mereka ingin langsung melakukan ibadah umrah Dari negaranya Tanpa menuju ke Madinah Maka mikot mereka adalah Yalamlam Karena pesawat sebelum turun ke Jeddah Ini melewati mikot Yalamlam Sehingga termasuk kewajiban umrah orang yang datang dari negara Indonesia dan juga sekitarnya dan langsung ingin melakukan ibadah umrah ke Mekah tanpa ke Madinah terlebih dahulu, maka mikat mereka di Yalamlam. Dan ini kita melewati Yalamlam ini ketika kita di pesawat. Nah, sebelum kita melewati tempat ini yaitu Yalamlam, maka termasuk kewajiban umrah adalah melakukan niat sebelum melewati mikat. Jadi setiap orang yang mau melakukan ibadah umrah dan dia melewati mikat-mikat ini atau salah satu dari mikat-mikat ini maka dia tidak boleh melewati mikat tersebut kecuali sudah dalam keadaan berniat dalam sudah dalam keadaan berniat apabila dia melewati mikat kemudian dia tidak berniat kecuali setelah mikat berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban umrah artinya apa kalau dia meninggalkan salah satu kewajiban umrah maka dia wajib untuk membayar dam yang sifatnya tadi sudah kita sebutkan. Kapan ini? Ketika dia melewati mikot, sementara dia tidak niat. Jadi niat ini harus di, harus dikerjakan sebelum dia melewati mikot. Bagaimana orang yang sudah terlanjur melewati mikot, sementara dia belum niat? Dia baru sadar mungkin 5 kilo, 10 kilo setelah melewati mikot, baru sadar bahasanya dia belum niat. Dan ini kadang terjadi. Mungkin seseorang lewat mikat dalam keadaan tidur sehingga dia tidak sadar bahasanya dia sudah melewati mikat. Nah, dalam keadaan seperti ini, misalnya orang yang datang dari Medina melewati Dhul dalam keadaan tidak berniat. Baru bangun, baru sadar setelah 10 kilo. Maka yang dilakukan adalah sebisa mungkin kembali lagi ke mikat kembali lagi ke mikot kemudian setelah sampai di mikot kita berniat nah dalam keadaan seperti ini maka dia tidak terkena tebusan Kenapa? karena dia sudah melakukan kewajiban yaitu berniat berniat sebelum melewati mikot jadi kalau sudah terlanjur maka kita kembali baru setelah itu kita melakukan niat demikian pula orang yang melewati yalam lam tadi seandainya sudah terlanjur ke jedah kalau dia kembali ke Yalamlam dengan naik kendaraan, kemudian dia niat di sana, maka dia tidak terkena dam, tidak terkena tebusan, karena dia sudah melakukan niat sebelum mikot. Yang terkena dam siapa? Apabila dia sudah melewati mikot, kemudian dia niat di situ, artinya sudah 10 kilo melewati mikot, dia tidak mau kembali, Males misalnya, atau takut ketinggalan yang lain Kemudian dia niat di tempat. Maka dalam keadaan seperti ini berarti dia sudah meninggalkan salah satu dari kewajiban umrah, yaitu meninggalkan niat dari mikat. Maka dia wajib untuk membayar dam. Orang yang datang dari negara Indonesia dan juga sekitarnya, tetapi tidak ingin langsung ke kota Mekah, ingin mampir terlebih dahulu ke kota Madinah, maka dia boleh untuk mengakhirkan mikotnya sampai ke mikotnya orang-orang Madinah. Artinya dia baru melakukan ihram dari kota Madinah. Ini diperbolehkan. Karena apa? Karena dia tidak langsung. Dia punya niat terlebih dahulu berziarah ke kota Madinah. Maka boleh bagi dirinya untuk mengakhirkan niat sampai dia di kota Madinah. Yang diwajibkan untuk melakukan ihram di Yalamlam tadi adalah orang yang langsung menuju ke Mekah tanpa menuju ke tempat yang lain atau mikat yang lain. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, "Hunna lahunna waliman ataalaihin min ghairi ahlihin mimman arada al-hajj wal umrah." Mikat-mikat tersebut adalah bagi penduduknya dan juga orang-orang yang melewati mikat tersebut meskipun bukan penduduknya. Mimman arada al-hajj wal umrah. Di antara orang yang menginginkan untuk haji dan umrah. Artinya setiap orang yang mau haji dan umrah yang melewati mikat-mikat tersebut maka dia harus sudah berniat. Harus sudah berniat. Kemudian kewajiban yang kedua, jadi kewajiban yang pertama adalah niat dari mikat. Niatnya sendiri termasuk rukun. Tetapi niat dari mikat ini termasuk kewajiban. Kemudian yang kedua adalah tahallul. Bertahallul, yaitu mencukur rambut baik laki-laki maupun wanita. Ini adalah termasuk kewajiban umrah. Jadi kewajiban umrah ada dua. Yang kedua adalah bertahallul. Dan caranya bagi laki-laki bisa mencukur habis atau hanya sekedar memendekkan. Adapun wanita, maka yang diperbolehkan hanya memendekkan. Jadi tidak boleh seorang wanita yang umrah mencukur habis rambutnya. Ini nggak diperbolehkan. Jadi untuk wanita hanya memendekkan saja Adapun untuk laki-laki maka diberikan pilihan Mencukur rambut habis Atau dengan memendekkan saja Dengan demikian Kita sudah melakukan rukun umrah Dan juga kewajiban umrah Tinggal sekarang Kita melakukan perkara-perkara yang dianjurkan Ketika melakukan ibadah umrah ini Dan amalan-amalan ini Meskipun dia adalah dianjurkan sifatnya Tetapi seorang muslim tidak boleh meremehkan karena apa? Karena justru di dalam amalan-amalan ini kita saling berlomba. Mungkin di dalam rukun kita semuanya sama. Semuanya melakukan rukun-rukun umrah. Di dalam kewajiban juga demikian. Semuanya melakukan kewajiban umrah. Apa perbedaan kita dengan saudara kita? Adalah di dalam masalah mustahabbat. Yaitu perkara-perkara yang dianjurkan ketika melakukan ibadah umrah ini. Oleh karena itu Jangan kita remehkan Jangan kita anggap enteng Dan Rasulullah SAW bersabda Lita'khulu manasikakum Tidaklah kalian mengambil dariku Manasik kalian Dan ini mencakup rukun-rukun Kewajiban-kewajiban maupun perkara-perkara yang Dianjurkan Ini kita ambil semuanya dari Rasulullah SAW Di antara perkara yang dianjurkan Adalah kita mandi sebelum melakukan ihram Sebelum kita niat kita disunahkan untuk mandi. Dan mandi di sini caranya sama dengan mandi wajib. Kemudian disunahkan kita untuk laki-laki memakai dua helai pakaian berwarna putih. Yang atas dan juga yang bawah. Ini disunahkan memakai warna putih. Seandainya kita memakai warna yang lain boleh. Tapi sunahnya memakai warna putih. Kemudian dianjurkan sebelum kita mandi kita membersihkan apa yang di, memang diperbolehkan untuk dibersihkan. Ya memendekkan kumis, membersihkan rambut ketiak, membersihkan rambut kemaluan, memotong kuku, maka ini disunahkan untuk dikerjakan. Kemudian di antara perkara yang disunahkan adalah kita membaca labbaik Allahumma umrah ketika kita niat. Ketika kita niat sambil mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Dan labbaik Allahumma umrah ini bukan niat. Jadi niat di dalam hati. Adapun ucapan labbaik Allahumma umrah ini adalah amalan di antara amal-amal soleh yang disunahkan ketika kita niat. Kemudian di antara yang disunahkan adalah memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ini diperbanyak. Kapan? Setelah kita niat. Diperbanyak terus sampai kita ke Mekah dan kita hentikan ketika kita memulai tawaf. Baik laki-laki maupun wanita. Dan untuk laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun wanita melirihkan suaranya. Kemudian di antara perkara yang disunahkan adalah kita melakukan niat ihram ini ketika kita naik kendaraan ya ketika bis sudah mau berangkat meninggalkan mikot maka kita niat kemudian di antara perkara yang disunahkan ketika tawaf bagi laki-laki maka hendaklah dia membuka e, bahu sebelah kanan yang dinamakan dengan al-ittiba. Ini disunahkan kapan? Ketika kita tawaf. Disunahkan untuk membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Ini disunahkan ketika tawaf. Sebelum tawaf dan setelah tawaf, maka tidak disunahkan untuk membuka bahu kanan. Karena sebagian saudara-saudara kita ada yang sudah membuka bahu kanan sedang dia berada di kota Madinah. Jadi al-ittiba ini disunahkan ketika kita tawaf. Disunahkan ketika tawaf pada tiga putaran yang pertama kita berlari-lari kecil atau dinamakan dengan ar-ramlu yang artinya adalah mempercepat langkah dan juga memperpendek. Mempercepat langkah dan juga memperpendek. Ini dilakukan tiga putaran yang pertama. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Adapun wanita maka berjalan biasa. Disunahkan ketika tawaf setiap putaran kita mencium hajar aswad sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Kalau kita tidak mampu mencium Karena banyaknya manusia Maka kita mengusapnya Istilam Kalau kita tidak mampu mengusapnya Dan mencium tangan tersebut Maka boleh kita dengan benda Di antaranya adalah dengan tongkat misalnya Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Beliau pernah tawaf Kemudian istilam hajar aswad dengan tongkat Kalau tidak mampu dengan tongkat Maka bisa dengan isyarat sambil mengatakan Allahu Akbar. Dari jarak jauh mengisyaratkan dengan mengatakan Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ketika tawaf disunahkan kita untuk memperbanyak zikir dan juga memperbanyak doa. Memperbanyak solawat Membaca Al-Quran Maka ini disunahkan Tanpa dikhususkan Setiap putaran membaca ini atau setiap putaran yang pertama membaca ini, putaran yang kedua membaca ini, maka ini tidak ada dalilnya. Jadi terserah. Perkaranya bebas, ya disunahkan kita membaca zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, membaca selawat ketika kita tawaf. Tanpa dibatasi dengan doa tertentu atau dengan bilangan tertentu. Ketika sampai di rukun Yamani, maka disunahkan kita untuk mengusap mengusap rukun yamani karena dulu Rasulullah SAW pernah melakukannya. Kalau misalnya penuh manusia, hanya tidak mungkin kita mengusap rukun yamani, maka kita tidak memberi isyarat. Karena ini bedanya antara rukun yamani dengan rukun hajar aswad. Kalau rukun hajar aswad, kita disunahkan untuk mencium atau mengusap atau memberikan isyarat. Tapi kalau rukun yamani yang disunahkan hanya mengusap saja tidak men, tidak mencium dan juga tidak memberikan isyarat. Kalau kita tidak mampu mengusap maka kita tinggalkan. Kita teruskan tanpa kita memberikan isyarat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad kita disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diperbanyak. Kapan? Antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Demikian seterusnya sampai tujuh putaran Setelah itu kita disunahkan untuk menuju ke belakang makam Ibrahim Makam Ibrahim ini adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim AS Disunahkan kita melakukan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim Ini hukumnya dianjurkan Dan ketika kita menuju ke sana Disunahkan kita membaca ayat Wattakhidu mim maqami Ibrahim kita sholat di sana dua rakaat. Rakaat yang pertama kita membaca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua kita membaca kul huwallah. Ini hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu di antara perkara yang dianjurkan ketika sa'i. Ketika melakukan ibadah sa'i, ketika kita menuju ke sofa, kita disunahkan untuk membaca ayat. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Kalau kita baca alhamdulillah. Berarti kita sudah mengikuti sunnah. Tapi kalau tidak kita baca, maka tidak mempengaruhi sah atau tidaknya umrah kita. Berada di atas sofa, kita disunahkan untuk menghadap ke kiblat dan diusahakan bisa melihat kiblah, melihat Ka'bah. Kemudian dia kita disunahkan untuk mengangkat tangan kita dan melakukan dikir dan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW ketika beliau berada di atas sofa mengangkat tangannya dan mengatakan La ilaha illallah eh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Membaca takbir tiga kali Kemudian beliau mengatakan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walul hamdu Wa ala kulli syai'in qadir Yuhyi wa yumid Wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdah Anjaza wa'dah Wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah Membaca takbir tiga kali Kemudian membaca tahlil dua kali Setelah itu beliau berdoa Yaitu berdoa Apa saja yang dia inginkan Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat Kemudian setelah itu membaca takbir kembali tiga kali Dan membaca tahlil dua kali Kemudian berdoa lagi setelah itu ditutup dengan membaca takbir tiga kali Membaca tahlil dua kali Jadi ketika kita berada di atas sofa Kita sudah bertakbir sembilan kali Tiga kali tiga Bertahlil enam kali Ya dua kali tiga Kemudian kita berdoa dua kali Nah setelah itu kita turun Perjalanan kita antara sofa dan marwah Kita memperbanyak dikir dan doa Dan bagi laki-laki Di antara dua tanda hijau maka disunahkan dia berlari. Adapun wanita maka berjalan biasa. Setelah sampai ke Marwah, kita melakukan seperti yang kita lakukan ketika di sofa. Kecuali ayat, maka ayat Inna sofa wal marwata ini hanya dibaca ketika di awal saja. Setelah sampai di sofa juga demikian dan seterusnya sampai kita selesai sa'i. Kemudian setelah itu kita bertahalul dan untuk laki-laki sunnahnya dan afdolnya adalah gundul yaitu mencukur habis kepalanya. Karena Rasulullah SAW pernah mendoakan tiga kali ampunan bagi orang yang menggundul. Adapun orang yang hanya memendekkan, maka hanya didoakan oleh Rasulullah SAW satu kali saja. Didoakan ampunan satu kali. Dan kalau kita ingin memendekkan, maka dipendekkan semuanya. Diratakan. Bukan hanya diambil sebagiannya. Tapi dipendekkan semuanya. Dan untuk wanita Maka disunahkan untuk menjadikan Rambutnya tiga kepang Kemudian masing-masing kepang dipotong Sepanjang dua senti, Yaitu ujung jari ini Ya dipotong Masing-masing ujungnya di sepanjang dua dua senti. Dengan demikian kita sudah melakukan Ya ibadah umrah ini Baik yang sunnah, yang rukun maupun kewajiban Dan nanti setelah adhan Akan kita lanjutkan dengan perkara-perkara yang diharamkan ketika melakukan ibadah umrah dan bagi yang memiliki pertanyaan maka silakan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan bagi yang belum punya kertas maka bisa mengambil di depan ya kemudian poin yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah tentang perkara-perkara yang dilarang oleh orang yang dari orang yang melakukan ibadah umrah apabila seorang sudah niat masuk di dalam ibadah umrah yaitu yang dinamakan dengan ihram, maka dia dilarang beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah mengambil rambut baik rambut yang ada di kepala maupun di tempat yang lain. Maka ini tidak boleh diambil. Kemudian yang kedua adalah memotong kuku. Baik laki-laki maupun wanita ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga di antara hal yang dilarang apabila orang sedang ihram maka dia dilarang untuk memakai minyak wangi baik di badannya maupun di pakaiannya. Kemudian yang keempat bagi laki-laki maka dilarang dia untuk memakai pakaian yang membentuk badan. Membentuk tangan, membentuk telapak kaki seperti kaos kaki misalnya atau membentuk telapak tangan seperti kaos tangan atau membentuk tangan kita seperti baju yang kita pakai maka ini tidak boleh dikenakan bagi siapa bagi laki-laki tidak boleh dia memakai pakaian yang membentuk badan demikian pula dilarang untuk menutup kepalanya dan juga menutup wajahnya dengan sesuatu yang menempel ya seperti memakai tokiah atau memakai sorban maka ini tidak diperbolehkan kalau salah satu dari lima perkara ini yaitu mengambil rambut kemudian memotong kuku menutup kepala memakai pakaian yang membentuk badan memakai minyak wangi ini kalau dilakukan tanpa sengaja Artinya karena ketidaktahuan kita atau kita tahu tapi lupa misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini kita tidak terkena apa-apa, artinya tidak terkena kewajiban untuk menebus. Kapan? Ketika kita melakukannya karena ketidaksengajaan. Mungkin karena lupa atau karena kita tidak tahu. Seperti contohnya kita dalam keadaan tidur di bis karena kedinginan kemudian kita menutup kepala kita dengan kain ihram. Maka ini kita lakukan karena lupa. Dalam keadaan seperti ini maka kita tidak berkewajiban untuk menebus. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tahu bahwasanya itu adalah tidak diperbolehkan, maka dia harus menebus. Tebusannya apa? Diberikan pilihan satu di antara tiga. Yang pertama adalah membayar dam yang caranya seperti yang kita sebutkan tadi. Menyembelih dam tersebut, menyembelih kambing di tanah haram dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Atau yang kedua, boleh kita memberi makan enam orang miskin. Memberi makan enam orang miskin. Satu orang miskin itu diberikan satu setengah kilo beras. Kalau enam orang berarti sembilan kilo beras. Boleh. Seandainya kita tidak menyembelih boleh kita memberi makan enam orang miskin. Kalau tidak, maka kita berpuasa tiga hari. Berpuasa tiga hari. Enam orang miskin yang tadi kita sebutkan, ini adalah enam orang miskin yang ada di tanah haram. Bukan di sembarang tempat. Yang ada di tanah haram, di Mekah. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak membayar dam dan juga tidak memberikan makan enam orang miskin, maka kita berpuasa tiga hari. Dan berpuasa tiga hari di sini boleh dilakukan di mana saja. Boleh dilakukan di Mekah, di Madinah, atau di kota yang lain, atau ketika kita kembali ke negara kita. Dan tidak harus berurutan. Boleh dilakukan secara berpisah-pisah. Ini adalah tebusan bagi orang yang melanggar salah satu dari larangan yang tadi kita sebutkan. Kemudian di sana ada pelanggaran yang lain atau perkara yang dilarang yang, yang lain di antaranya adalah seorang yang muhrim, orang yang ihram dilarang dia untuk membunuh hewan buruan. Dan yang dimaksud di sini adalah hewan buruan darat, bukan yang laut. Karena Allah SWT mengatakan wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan bagi kalian untuk berburu hewan darat ketika kalian dalam keadaan ihram. Kemudian yang dilarang bagi orang yang melakukan ihram adalah dilarang untuk akad nikah. Dan larangan di sini mencakup orang yang <clears throat> menikah maupun orang yang menikahkan ataupun meminang. Maka ini semuanya dilarang. Jadi dilarang orang yang muhrim untuk meminang maupun menikah maupun menikahkan. Ya Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrimu wala yunkih wala yakhthub wala Seorang yang muhrim tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan juga tidak boleh meminang. Kemudian di antara larangan orang yang ihram adalah mendatangi istri. Mendatangi istri ini adalah perkara yang dilarang. Kalau sampai mendatangi istrinya sebelum sa'i, maka dalam keadaan seperti ini umrah yang dia lakukan ini batal, rusak. Kapan? Ketika dia mendatangi istrinya sebelum sa'i. Umrahnya batal, rusak, tetapi dia berkewajiban untuk menyempurnakan umrah tersebut sampai akhir. Tidak boleh dia berhenti. Kemudian dia berkewajiban untuk mengulang umrah tersebut dari mikot yang pertama. Kalau kita umrahnya dari Madinah, maka kita harus ulang umrohnya dari Madinah juga. Kemudian yang keempat, dia berkewajiban untuk membayar dam. Yang sifatnya sudah kita sebutkan. Tapi kalau misalnya mendatangi istri ini dilakukan setelah sa'i, yaitu antara sa'i dengan tahalul, maka para ulama mengatakan bahwasanya umroh yang dia lakukan tidak rusak. Tidak rusak. Dan dia berkewajiban untuk melanjutkan umroh tersebut dan tidak diwajibkan untuk mengulang umrohnya kembali. Tetapi dia berkewajiban tetap untuk membayar dam. Disembelih di kota Mekah, di tanah haram, dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana. Kemudian di antara larangannya yang terakhir adalah bercumbu. Ya bercumbu ini juga dilarang bagi orang yang ihram baik dengan menyentuh, mencium ataupun yang lain maka ini juga dilarang. Jadi sembilan larangan ini ini adalah perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang melakukan ihram. Dengan demikian kita sudah e, menyampaikan tentang tata cara manasik umroh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melakukan ibadah ini dan menerima ibadah kita yaitu ibadah umroh ini dan eh, memberikan kita kesempatan untuk umroh pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.